Amen. sifat yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya dengan mempunyai niat berdakwah kepada Allah niscaya ilmu tersebut akan semakin suci dan mendapat air ridho Allah Subhanahu wa taala dan ilmu bukan sekedar ngomong oleh sebab adwal bukan hanya untuk enak-enakan dibuat ngomong bukan hanya untuk being

Cooper.